orang yang tidak rugi kenapa? karena waktunya tidak ada yang kosong waktunya diisi dengan apa? membaca Al-Quran waktunya diisi dengan apa? zikir itu kenapa diisi dengan lagu-lagu raqat aynaka syauqan hati kami lembut menetes air mata kami karena kerinduan ya Rasulullah mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal bisa berkunjung ke makam Rasulullah SAW السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خير خلق الله kami berterima kasih kepadamu ya Rasulullah kalau bukan karena engkau kami sudah lama terjebak oleh waktu kalau bukan karena engkau kami sudah lama dipotong oleh waktu tapi engkau mengajarkan kami menghormati waktu malam ini tak ada waktu yang terbuang karena bonceng sana bonceng sini karena anak-anak muda sudah berkata say no to bonceng